Apa tafsir dari ayat ini? Itulah yang dibahas dalam bab ini. Ini menunjukkan bahwa tafsir tidak sembarangan. Tafsir sudah ada bakunya. Sudah datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak seperti anggapan sebagian orang, kalau beda namanya juga tafsir. Beda penafsiran, ya, namanya juga tafsir yang sama itu ayatnya yang sama itu lafadznya penafsirannya berbeda-beda wajar ucapan seperti ini keliru lafadznya sama tafsirannya juga harus sama karena tafsiran tidak boleh semau kita sudah ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam diikuti oleh para sahabat kemudian tabi'in kemudian tabi'ut tabi'in oleh karena itu di masail pertama ini beliau mengatakan inilah tafsir dari ayat di atas. Berarti tafsiran lain tertolak. Gitu. Kecuali jika tafsiran itu sama-sama datang dari Nabi. Sama-sama datang dari para sahabat. Bisa diterima. Seperti sebagian sahabat menafsirkan ihdinas suratul mustaqim. Apa yang dimaksud? suratul mustaqim, Al-Quran. Sebagian sahabat mengatakan Al-Isra. Sebagian sahabat mengatakan Abu Bakar dan Umar. Ini tiga tafsiran yang semuanya bisa diterima. Karena Islam adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itulah adalah Islam. Dan yang menjadi orang pertama pengamal Islam Al-Quran adalah Abu Bakar dan Umar dalam masalah zaman. Artinya zaman Abu Bakar dan Umar adalah zaman di mana belum ada subhan, Belum ada firqah dolan. Yang kedua, tafsir ayatil Maidah, tafsir dari ayat yang terdapat dalam suratul Maidah, wahia qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, Kul hal unabbiukum bisharrim min dhalik, mathubatan indallah man la'anahum Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal ayat yang mengkisahkan keadaan Bani Israel di mana mereka menjadi kera dan babi akibat melanggar uh, batasan yang telah Allah bataskan yaitu mencari ikan di hari Sabtu wa abadat togut dan menyembah togut. Ya. Hukuman yang lebih besar yang Allah berikan kepada Bani Israel yaitu saling membunuh sesama mereka. Diakibatkan karena mereka menyembah Aichel, ya sapi yang dibikin oleh Samiri Samiri ketika lari dari kejaran uh, Firaun bersama Nabi Musa Nabi Musa dan Bani Israel di dalamnya ada Samiri Samiri mengambil perhiasan orang-orang Kipti, orang-orang Mesir kemudian ketika Bani Israel ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari Samiri membuat patung dari perhiasan tersebut, kemudian disembah. Hanya karena patung itu mengeluarkan bunyi sapi. Okay. Sesuatu yang sangat-sangat rendah sekali. Sekedar mengeluarkan bunyi sampai disembah. Yeah. Sementara dia tidak bisa mendatangkan rezeki, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak mengatur jagat raya alam semesta ini. Hanya sekedar mengeluarkan bunyi. Ya. Adakah umat sini yang mengikuti kelakuan Bani Israel tadi? Ada. Ya, ada. Hanya sekedar kuburnya bau wangi. Ah, datangi beramai-ramai. Ya. cuma Cuman, segitunya ya dan padahal mudah bagi setan mudah bagi iblis untuk membuat sebuah kuburan mengeluarkan aroma wangi ya mudah sekali sangat mudah nah, tertipu mereka ya sementara mereka tinggalkan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam raya jagat semesta ini, menghidupkan, mematikan dan seterusnya ya ini mengikuti mentalnya orang-orang Yahudi sekedar mengeluarkan bunyi disembah kemudian yang ketiga tafsir ayatil kahfi tafsir dari ayat yang terdapat dalam suratul kahfi yaitu yang berbunyi qala alladziina ghulibu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida itu para penguasa yang oh, ada ketika tujuh pemuda itu terbangun dari tidurnya selama 300 tahun nah, penguasa itu mengatakan akan kita jadikan tempat ini sebagai masjid sebagai tempat ibadah dan jelas ini keliru karena tempat ibadah uh, tidak dibangun di atas keramat-keramat tanah-tanah yang luar biasa tidak, tanah yang biasa saja. Justru kalau ada sesuatu di tanah itu, apalagi kuburan keramat dan seterusnya, ini terlarang bisa mendatangkan syirik. Nah, ini para penguasa yang ada di hari itu. Kan tidak lama setelah itu meninggal. Tujuh pemuda itu setelah bangun, entah berapa saat, entah berapa hari, tidak lama setelah itu mereka semua meninggal. Lalu dikubur di situ, sekalian di atasnya dibangun masjid. Sama, ini pun diikuti oleh sebagian umat ini. Sebagian umat ini membangun masjid di atas tanah-tanah keramat, kuburan-kuburan keramat Ya, jelas ini terlarang. ar yang keempat wahia ahmuha ini yang terpenting ma ma'na al-imani bil jibti wa tagut apa yang dimaksud beriman kepada jibt dan tagut apa yang dimaksud pembahasan ini penting menurut beliau karena jangan sampai ada orang yang salah faham bahwa Jib dan togut itu sekedar keyakinan. Artinya tanpa keyakinan nggak masalah. Walaupun dia e, menjadikan jib dan togut itu sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan. Ya, akan dibahas oleh beliau. Oleh karena itu beliau mengatakan hal huwa i'tiqadul qalbi au muwafaqatu ashabiha ma'a wa ma'rifati butlaniha. Apakah penyembahan terhadap jib dan togut ini harus dengan i'tikad hati atau pelakunya <clears throat> pelakunya uh, menyembahnya kan banyak cara menyembah itu membesarkannya, mendatanginya mungkin sujud, ruku dan seterusnya. Ma'abugdiha wa ma'rifati butlaniha. Sementara dia tidak menyukainya sementara dia yakin bahwa itu batil. Ya, tapi dia mendatangi. Bagaimana hukumnya? Ini maksud beliau. Karena kan banyak orang yang berbuat seperti itu. Yang lain datang ke kuburan ini memang untuk minta-minta kepada yang mati. Kalau dia enggak, sekedar ngelihat saja atau ikut-ikutan temannya. Ya. Apakah dibolehkan? Gitu. Kalau beda tentu berbeda. Orang yang meyakini bahwa kuburan ini bisa mendatangkan rezeki, kesehatan dan seterusnya dengan orang yang iseng-iseng da saja datang ke kuburan tentu berbeda. Ya, pembahasan beliau boleh apa tidak ini? Karena kan ikut memasyurkan kemusyrikan, kan begitu. Boleh apa tidak? Amma imanul qalbi wa'tiqaduhu fahadha la syakka fi duhulihi fil ayat. Orang yang mengimani dengan hatinya, beriktikot meyakini bahwa cip dan togut itu mendatangkan rizki, bisa mendatangkan kesejahteraan, kesialan dan seterusnya sebagaimana perbuatan Allah fahada la syakka fi dukulihi fil ayat. Ini tidak syak lagi jelas masuk dalam ayat tadi. Masuk dalam pembahasan ayat yang sudah kita bahas. Artinya jelas syirik, kufur, Gitu. Karena kesyirikan dan kekufuran itu di hati. Ya, di hati. Adapun sekedar lisan, sekedar perbuatan, tangan, kaki, dan seterusnya, tetapi hati tidak meyakini, maka belum jatuh ke dalam syirik atau kufur, mengambil dalil dari Amar bin Yasir yang lisannya menyebut-nyebut Lata Uzza dan seterusnya. وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفسير Adapun orang yang melakukan amalan-amalan syirik di atas, dia datangi togut itu, dia sama dengan yang lain, mungkin mengusapnya, mungkin memikulnya, mungkin kan macam-macam perbuatan syirik itu. Ya. Ma'a bugdiha wa ma'rifati butlaniyah. Sementara dia tidak suka itu. Dia membencinya. Dan dia tahu itu batil. Mungkin karena satu dan lain hal. Mungkin terpaksa, mungkin nggak enak. Gitu ya. Fahada yahtaju ila tafsil. Ini perlu uh, pembahasan lebih rinci lagi Ya, perlu pembahasan lebih rinci lagi. Fa in kana wafaqa ashabuha bina'an ala annaha sahiha hadza kufrun. Jika dia melakukannya dan dia mendasarkan itu berdasarkan keyakinannya bahwa itu betul. Dia mendatangi kuburan itu, kemudian melakukan ritual-ritual syirik, dia menganggap itu benar, itu hak fahadha kufrun. Berarti ini kekufuran. Ini kekufuran. Terancam dia keluar dari Islam kafir. Wa in kana wafaqa ashabuha wa la ya'taqidu annaha sahiha fa innahu la yakfur. Akan tetapi jika dia tidak meyakini seperti tadi hanya ikut-ikutan, iseng-iseng saja, eh, fa innahu la yakfur. Ini tidak kafir. Tidak kafir bukan berarti halal. Tidak kafir bukan berarti tidak haram. Ya, tetap haram, tidak halal. Karena apa? Karena ini memasyurkan kemusyrikan. Mengikuti kebiasaan orang e, kafir. Masih ingat tentang buana di mana banyak orang-orang menyembelih, orang-orang e, menyembelih berhala, menyembelih untuk berhala di buana itu. Kemudian sebagian sahabat ingin menyembelih di situ dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mensyaratkan jika di tempat itu tidak dilakukan penyembelihan untuk berhala, silahkan. Tapi kalau di tempat itu biasa dipakai penyembelihan untuk berhala, jangan. Jelas tidak syirik. Karena para sahabat ini menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk dimakan, menyembelih untuk keperluan dunia, tidak ada keyakinan i'tiqad tertentu, tidak ada. Cuman di tempat di mana tempat itu biasa dilakukan kesyirikan. Ini tidak boleh. Ya. Nah, karena itu panitia Idul Adha misalnya jangan yang berdomisili di pantai selatan misalnya ya atau pantai utara yang biasa dipakai eh, penyembelihan-penyembelihan berhala tidak boleh penyembelihan kurban dilakukan di situ di tempat yang sama itu jangan cari tempat lain ya di depan masjid misalnya ya jangan di tempat di mana tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk berhala walaupun keyakinannya tidak umumnya para sahabat saya kira seluruh para sahabat tidak ada yang beriatikot syirik seperti tadi ya tetapi tetap Nabi melarangnya lakinnahu la syakka ala khatrin azimin tetapi tidak syak lagi bahwa ini adalah bahaya meskipun tidak kafir meskipun tidak terancam kufur tapi ini bahaya yukhsha ayyuaddiya bihil hal ilal kufri wal billah karena dikhawatirkan ini bisa menjurus kepada kekufuran wal billah ya yeah. Dari sini kita tahu bahwa ada sedut zaria menutup pintu bahaya. Yang bisa menjurus kepada zina saja dilarang. Yang bisa menjurus kepada uh, judi saja dilarang. Yang bisa menjurus kepada perampokan, pembunuhan dilarang. Apalagi menjurus ke dalam syirik lebih dilarang lagi. Oleh karena itu, Eh, Allah lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan kaum muslimin membangun masjid di atas kuburan karena bisa menjurus ke situ. Ya, yeah. bisa menjurus ke situ. Dan walaupun belum sampai ke situ sudah diharamkan. Sedut zariah. Ya. Yeah. Sebagaimana zina diharamkan, apakah sesuatu yang menuju zina itu halal? Tentu haram. Walaupun tidak sampai ke zina. Kan begitu. Ya. Tidak sampai minum khamar, tapi membelinya, menjualnya, memerahnya, mengantarkannya, semuanya kan haram. Walaupun tidak sampai minum khamar. Maka ini jawaban bagi orang-orang yang mengatakan, ah yang penting tidak syirik. Ah yang penting tidak menyembah kuburan itu, nggak apa-apa, sholat di masjid yang ada kuburannya. Jawabannya tadi, apa dia berani mengatakan yang penting tidak zina? Ya, peluk cium halal, yang penting tidak zina. Apa berani dia mengatakan seperti itu? Yang penting tidak minum khamar, menjual, meminum, eh, menjual, membeli, mengantarkannya halal. Insya Allah kaum muslimin umumnya yang berilmu tidak berani mengatakan seperti itu. Menjual khamar haram, membeli khamar haram, walaupun tidak meminumnya. Ya, puncaknya akan meminum khamar puncaknya kan berzina. Tapi apapun yang menuju khomer, menuju zina ini haram. Apalagi yang menuju syirik. Ya, semakin jelas bahwa uh, sholat di masjid-masjid yang ada kuburannya haram. Karena ini menjurus ke situ. Lebih haram dari jalan menuju zina, jalan menuju khomer dan seterusnya. Al-khamisah yang kelima, Qauluhum innal kuffara alladzina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Ini ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang-orang kafir jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu, waktu itu Abu Sufyan sebelum masuk Islam, itu lebih lurus, lebih baik, lebih mendapat hidayah daripada orang-orang mukmin. Ini ucapan yang keterlaluan. Ya. Padahal mereka baca kitab, mereka punya Taurat, punya Injil. Tiga-tiganya mengatakan bahwa kafir Quraisy itu lebih baik daripada Muhammad dan teman-temannya. Ya. Padahal kalau mereka mau jujur mengikuti Taurat dan Injil jauh sekali, sangat jauh sekali. Ya, bahkan jauh sebelum itu mereka berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, mana janjimu? Katanya engkau akan menurunkan nabi terakhir agar bisa membela kami melawan orang-orang kafir. Itu doa mereka sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, begitu mereka tahu bahwa nabi terakhir bukan dari kalangan mereka tapi dari kalangan Quraisy, Mekah mereka uh, menolaknya bagian bainahum karena rasa irinya Inna hadzal qawla kufrun wa Ucapan ini kufur murtad. Ucapan kufur. Maka hati-hati kita mengatakan ah, orang Amerika lebih baik dari orang-orang Indonesia, orang Singapura lebih mulia daripada kaum muslimin Indonesia. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ini ucapan yang buruk. Melebihkan orang kafir, merendahkan kaum muslimi. Ya bahwa mereka mungkin lebih bersih, lebih maju, lebih rapi, lebih disiplin mungkin. Tapi secara global dikatakan mereka lebih baik dari kaum muslimin, ini ucapan yang sangat buruk, buruk sekali. Bagaimana binatang lebih baik dari manusia? Ya, orang kafir menurut Al-Qur'an apa? Orang kafir menurut Allah seperti apa? Binatang. Ya, ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu seperti binatang Bahkan binatang yang paling dungu, binatang yang paling bodoh apa? Ternak. Ya. Ternak itu kan dungu. Coba ternak itu pinter, ya, e, lincah. Ya nggak akan diternak orang. Ya, karena binatang itu dungu, maka diternak. Ya. Maka dia ngikut saja. Ditarik ngikut, didorong ngikut. Itulah binatang ternak an'am. Ya, tidak seper, tidak seperti uh, singa misalnya, harimau misalnya. Ya, kan tidak diternak orang. Ya, karena tidak dungu kan. Yang diternak uh, unta, kerbau, sapi, kambing. Itulah orang-orang kafir kata Allah. Ulaika kal an'am. Mereka seperti an'am, bal hum Bahkan lebih buruk lagi, lebih sesat lagi. Itulah orang-orang kafir, Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman dan seterusnya. Bagaimana kita katakan uh, mereka lebih baik dari kaum muslimin Indonesia, Malaysia dan seterusnya? Ya. Jangan, jangan kita sampai mengucapkan seperti itu dan sekali lagi ini ucapan Yahudi uh, lebih uh, mencintai orang-orang kafir jahiliyah daripada Rasulullah dan para sahabat. لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فإنه كافر Karena orang yang meyakini bahwa orang-orang kafir itu yang jelas kekafirannya itu lebih lurus, lebih baik dari orang-orang mukmin, maka orang yang meyakini seperti ini dia kafir. Ya, litakdimihi al-kufra alal iman karena dia lebih memuliakan kekufuran daripada keimanan menaikkan kekufuran merendahkan keimanan perbuatan kafir ya banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan betapa mulia seorang mukmin itu betapa mulia seorang muslim itu maka menumpahkan darahnya mengambil hartanya secara dolim dosa yang sangat besar. Lebih besar daripada merobohkan Ka'bah. Membunuh seorang muslim lebih besar dosanya daripada merobohkan Ka'bah. Karena kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Bahkan kata Nabi dari bulan haram, dari hari haram, dan dari tanah haram. Tiga keharaman, tiga kemuliaan kalah oleh kemuliaan seorang muslim, seorang mukmin. Maka mendoliminya dosa yang sangat besar. Ya, berbeda dengan kafir. Tentu mendolimi orang kafir juga berdosa, tapi kan e, berbeda ya tingkatannya. Bahkan kisos kan tidak ada. La yuktalu mu'minun bikafirin. Seorang mukmin tidak dikisos lantaran dia membunuh seorang kafir seorang mukmin membunuh orang Kristen misalnya dosa, tentu dosa besar. Tetapi tidak ada kisos. Ya. Yang keenam, wahia al maksudatu bitarjamah. Ini maksud dari judul ini. Ya, masail yang keenam ini maksud dari judul bab ini. Anna hadha la budda ayujada fi hadhihi al-ummati kama taqarrara fi hadithi Abi Sa'id bahwa tidak boleh tidak kaum muslimin di antara umat ini akan terjadi seperti yang uh, diriwayatkan dalam hadis Abu Sa'id ya yeah. menembah cip dan togut oh, apa oh, mereka saling oh, membinasakan dan seterusnya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh tidak. Ya. Dan sekali lagi uh, beliau membawakan hadis tadi menunjukkan tentang kedalaman ilmu beliau. Ya. Padahal kan Nabi atau Al-Quran tidak mengatakan umat ini akan menyembah jib dan togut kan tidak. Yang dikatakan itu Bani Israel. Yang menembah jib dan togut itu alladzina utul kitab nasi minal kitab orang-orang yang diberi kitab yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani Kenapa ayat ini dimasukkan oleh beliau di bab di mana sebagian umat ini akan menyembah taubat? Jawabnya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa umat ini sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti Bani Israel. Seluruh kelakuan Bani Israel akan diikuti oleh umat ini. Maka beliau mengatakan seandainya di kalangan Bani Israel ada yang berzina dengan ibunya, maka di antara umatku ada laki-laki yang akan menzinai ibunya. Ya, seluruh kelakuan Bani Israel ada saja di antara umat ini yang akan mengikutinya. Sebagaimana hari ini kita lihat. Bagaimana kelakuan Bani Israel. Misalnya yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, harga dunia. Apa yang dimaksud? Yang halal bisa jadi haram asal ada bayarannya. Yang haram bisa jadi halal asal ada bayarannya. Tergantung pesanan. Siapapun bisa memesan fatwa. Ini ulama Bani Israel. Ada di umat ini? Ada di umat ini? Ada. Ada. Kita saksikan. Sadar atau tidak sadar. Demi jabatan, demi karir, demi suara, demi partainya. Bid'ah dibilang sunnah batil, dibilang hak. Demi apa? Demi dunia. Kelakuan siapa ini? Bani Israel. Dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Demi apa? Demi dunia. Ya. Yeah. Demi agar diterima oleh masyarakat. Lalu tidak berani mengatakan ini bid'ah. Tidak berani mengatakan ini syirik. Tidak berani mengatakan ini batil. Padahal sebagian mereka tahu, tahu persis. Ya. Yeah. Sebagian mereka lulusan Libya, sebagian ada yang dari Madinah. Tahu insya Allah pasti. Tetapi mereka menyembunyikannya. Demi apa? Demi ini, demi itu. Demi karir, demi jabatan, demi ini, demi itu. Kelakuan siapa? Bani Israel. Yashtaruna bi ayatillahi tamanan qalila. Tujuan dunia. Ya. Yeah. As-sabi'ah yang ketujuh tasrihuhu biwuku'iha ketegasan, keterangan dari beliau bahwa ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Pasti akan terjadi. Apa? Ibadatul awfan. Menyembah berhala. Penyembahan terhadap berhala pasti terjadi. Maka batallah ucapan sebagian orang, terutama di kalangan Hizbin Harokiyin, yang mengatakan kaum muslimin sudah selamat dari kekufuran kaum muslimin sudah tidak ada lagi yang menyembah berhala. Keliru. Keliru. Menyalahi uh, nubuat Nabi dan menyalahi wakil. Berarti ternyata mereka tidak paham dengan fikul wakil. Mereka teriak-teriak fikul wakil, fikul wakil. Mencaci sebagian ulama yang tidak mau uh, nonton televisi, mendengar uh, radio, dikatakan gimana bisa tahu fikul wakil. Ya. Maka salah satu uh, program mereka ya mendengarkan berita dan dijadikan sebagai agenda khusus agar tahu fikul waqi. Kenyataan mereka tidak faham. Bagaimana mereka mendengarkan radio, menonton televisi, berita-berita sementara mereka mengatakan kaum muslimin di muka bumi hari ini selamat dari kekufuran, selamat dari syirik. Ya, yeah Betul-betul mereka tidak melihat. Ya. Gak usah jauh-jauh di negeri kita ini. Ya. Gak usah jauh-jauh, masih di Jakarta. Hmm? Tanjung Priok. Ya. Uh, belum lama kita saksikan. Bagaimana? Mati-matian membela sebuah kuburan. Waliyadubillah. Ya. Siap mati. Sebagian sudah mati. Dalam rangka membela kuburan. Ya kalah pemerintah. Penguasa kalah. Ini di Jakarta. Bagaimana di Jawa Timur? Bagaimana di tempat-tempat oh, Cirebon, Demak, Banten? Ini Jakarta. Ya. Yeah. Bagaimana? Mereka menutup mata dari ini? Syirik. Ya. Yeah. والترجمة التي أشار إليها رحمه الله هي قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان uh, judul yang dibawakan oleh beliau yang dimaksud adalah bab bahwa sebagian umat ini akan menyembah berhala. Sekali lagi, uh, beliau bawakan ayat tadi karena beliau faham bahwa seluruh uh, kelakuan Bani Israel akan diikuti oleh umat ini. Mana dalil? Ah, ini. La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal kudzati al kudzah. Uh, eh, di riwayat lain shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Di sini uh, bulu panah ya sebulu sebulu artinya sedikit sedikit akan mengikuti umat sebelum kalian hatta lau dakhulu juhra seandainya umat sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang dob lubang-lubang yang sangat dahsyat yang ada di padang pasir hewan yang uh, rumahnya di lubang-lubang memasuki lubang itu uh, berbahaya dan tidak ada orang yang melakukannya. Karena aneh sekali. Dan tidak waras ada orang mau masuk ke lubang dob. Tetapi jika umat sebelum mereka itu masuk ke lubang dob itu, ladakhaltumuhu, kalian pasti akan ikut masuk juga. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi balik bertanya, faman. Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ya, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, pertanyaan yang merupakan takrir bahwa uh, kaum muslimin akan mengikuti kelakuan Yahudi dan Nasrani. Maka jika Yahudi dan Nasrani itu sebagian mereka menyembah berhala, contoh jelasnya uh, sapi, Nasrani jelas menyembah uh, berhala, berbuat syirik, akan diikuti oleh kaum muslimin. وهذا يتضمن التهذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها ini adalah tahzir ini adalah tahzir bukan nubuat harus seperti itu diperintahkan enggak itu tahzir Artinya kita semua yang faham harus berhati-hati. Jangan mengikuti Yahudi dan Nasrani yaitu menyembah berhala. Ya. Bahwa ada, ya biarkan. Mereka yang tidak faham, mereka yang jahil, kita yang tahu, ini sebagai tahzir. Jangan kita mengikuti Yahudi dan Nasrani. Delapan. Al-ajbul ujab. Sesuatu yang sangat aneh, ajaib. Khuruju man yadda'in nubuwah. Yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Aneh sekali kata beliau. Kenapa aneh? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Mithlul Mukhtar. Mukhtar bin Abi Ubaid. As-Sakofi. Sama dengan uh, bin Yusuf. As-Sakofi. Sama-sama dari Saqif. Dua-duanya dinubuatkan oleh Nabi. Dua penjahat besar ini, uh, yang satu syahwat, yang satu subhat, dinubuatkan oleh Nabi SAW dan didengar oleh Asma binti Abu Bakar. Ya. Oleh karena itu ketika Asma berhadapan dengan Hajat bin Yusuf, setelah Hajat bin Yusuf membunuh putranya yaitu Abdullah bin Zubair, uh, Asma mengatakan Aku dengar dari Nabi ada dua penjahat dari Sakif. Yang satu aku sudah tahu. Yang dimaksud Muhtar bin Nabi Ubaid As-Sakofi. Yang satu aku nggak tahu. Aku lagi nunggu-nunggu. Ya, ternyata ente. Ya, Hajat bin Yusuf. Ya, keberanian beliau seorang wanita. Mengatakan seperti itu kepada penguasa yang sangat dolim. Hajat bin Yusuf. Ya, setelah membunuh putranya, Hajat bin Yusuf ini berhadapan dengan Asma binti Abu Bakar ibunya. Ibunya Abdullah bin Zubair. Asma kan istrinya Zubair. Itu ucapan Asma. Ya. Mengingat-ingat nubuat Nabi, sabda Nabi, bahwa dari Thaqif akan muncul dua penjahat besar, yang satu dalam hal syahwat, yaitu pembunuh, uh, yang satu dalam hal syubhat, yaitu mengaku sebagai Nabi. Ya, sangat bertentangan ini, sangat bertentangan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau ma'atakallumihi bisyahadatain. Padahal dia mengucapkan syahadat. Oh. Mukhtar bin Abi Ubaid mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi mengaku sebagai nabi. Ini yang dimaksud oleh beliau aneh sekali. Wa tasrihuhu bi annahu min hadhihi ummah Dan dia tegas-tegas mengatakan saya termasuk umat Islam umat Nabi Muhammad SAW. Tapi mengaku Nabi. Ini kan aneh sekali. Begitulah Allah kalau sudah menyesatkan orang, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Sesuatu yang sangat sesat, sesuatu yang sangat bodoh terjadi pada diri orang yang cerdas, yang jenius misalnya, karena Allah disesatkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang diberi hidayah oleh Allah, walaupun dia barangkali di bawah normal otaknya ya oh, ngapalin lupa lagi ngapalin lupa lagi ya malam senin ngaji malam selasa udah lupa lagi misalnya ya tapi Allah berikan hidayah dia terima sunnah dia terima manhaj ini ya jadi tidak tidak selalu harus cerdas untuk mendapatkan hidayah ini ya karena hidayah kan tidak harus berilmu tinggi kita lihat tokoh-tokoh Ibnu Abi Duwat misalnya, Khalifah Al-Ma'mun kan berilmu, hafal Al-Qur'an dan seterusnya. Alwi Maliki di Mekah, ya, hafal Kutubu Sittah. Tetapi manhajnya seperti itu, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Wa anna rasul Dia juga mengatakan bahwa Rasulullah itu hak. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang rasul hak, saya percaya. Gitu. Barangkali Mirza juga begitu. Ya, jika Mirza ditanya siapa Muhammad SAW, mungkin jawabannya Rasulullah utusan Allah. Ya, ini yang dimaksud oleh beliau sekali lagi al-ajbul ujah. Sangat ajaib. Wa anna al-Qur'an hak, Dia juga meyakini bahwa Al-Qur'an itu hak. Al-Qur'an itu hak, Al-Qur'an itu benar dia yakin. وفيه أن محمدا صلى الله عليه wasallam khatamun nabiyyin. Padahal di dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan bahwa Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Ya khatamun nabiyyin. Aneh kan? Aneh sekali, sangat aneh. Wa ma'a yusaddaku fi hadha kulluhu. Uh, dia membenarkan ini semua ya. Bahwa Rasulullah SAW adalah hak Al-Quran hak yang mengatakan seperti itu ma'at tadadil wadih wa qad kharajal mukhtar fi akhiri ahli sahaba wa tabi'ahu fi amun kathira uh, Mukhtar bin Abi Ubat ini muncul di akhir zaman sahabat dan diikuti oleh banyak pengikut, ribuan pengikutnya. Aneh lagi kan? Maka kita jangan heran kalau hari ini tokoh-tokoh sesat diikuti. Iya. Yeah. Karena apa? Ini zaman sahabat. Luar biasa. Kalau Allah sudah menyesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Masih hidup sebagian sahabat. Sampai-sampainya mereka itu mengatakan, si Mukhtar bin Abi Ubaid, uh, Nabi. Wal Mukhtar huwa ibnu Abi Ubaid al-Thaqafi. Mukhtar bin Abi Ubaid al-Thaqafi, kharaja wa ghalaba 'ala al-Kufah. Dia keluar dan menguasai Kufah. Fi awal khilafati Ibn Zubair. Di awal kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Ya. Jadi sepeninggal Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah dan seterusnya, sempat Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Tetapi hanya menguasai Mekah Madinah, terutama Mekah. Ya. Kemudian e, berakhir dengan terbunuhnya beliau oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Wa azhara mahabbata alil bait. Mukhtar bin Abi Ubaid dan teman-temannya ini menampakkan bahwa mereka itu sangat cinta kepada ahlul bait. Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain dan seterusnya seperti teriakan orang-orang Syiah Rafidah. Ya, atas nama ahlul bait wada'an nasa ila su'ri min kitlatil Husain. Dia mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk membalas dendamnya, membalas dendam, membalas kematian Husain. Kan Husain terbunuh oleh uh, siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Ah, maka Mukhtar bin Abi Ubaid ini mengajak kaum muslimin untuk balas dendam pembunuh Hussein atau orang-orang yang pernah membunuh Hussein langsung atau tidak langsung, mari kita bunuh. Perangi. Gitu. Karena mereka memang menampakkan cinta kepada Ahlul Bait. Fatadbi'uhum e, banyak orang mengikuti. Wa qatala katsiran mimman bashara dhalika aw 'ana eh, Akhirnya dia banyak membunuh orang-orang yang dulunya pernah membunuh Hussein langsung atau tidak langsung fan khada'a bihi al-ammah maka tertipulah umumnya kaum muslimin tertipu dengan uh, sepak terjang Mukhtar bin Abi Ubaid thumma idda'a nubuwah kemudian dia mengaku sebagai nabi wa za'ama anna Jibril ya'tihi dan dia mengaku bahwa dia didatangi oleh Jibril ya dan akhirnya Iya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Kita lanjutkan Mukhtar bin Abi Ubaid mengajak kaum muslimin untuk membunuh orang-orang yang dulunya bersekongkol ikut serta membunuh Husain. Ya. Maka dia diikuti oleh banyak kaum muslimin, menipu kaum muslimin karena mengatasnamakan Ahlul Bait. Umumnya kaum muslimin tentu akan cinta kepada ahlul bait. Tidak ada kaum muslimin yang membenci ahlul bait. Ahlul bait adalah keluarga Nabi. Maka mereka menggunakan uh, ahlul bait ini sebagai alat untuk menipu kaum muslimin agar mendapatkan simpati dari kaum muslimin. ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه Lalu akhirnya dia mengaku sebagai nabi, mengaku bahwa dia didatangi Jibril, mendapat wahyu dari Allah lewat Jibril. Wala syakka anna hadhihi al-mas'alata min al-ajb al-ujar. Tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah masalah yang sangat aneh. Aneh sekali, sangat ajib ayyadda'iya an-nubuwata wa huwa yu'minu anna al Qur'an haqqun. Kenapa aneh? Karena dia mengaku sebagai nabi sementara dia beriman bahwa Al-Qur'an itu hak. Ya seperti yang tadi dibahas. Wa fil Qur'ani anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Sementara tegas jelas di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Ya, difirmankan oleh Allah uh, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat anak, yaitu Zaid bin Harithah, di anak diangkat menjadi anak beliau menjadi Zaid bin Muhammad turun ayat wa ma Muhammadun aba uh, min ahadim rijalikum. Muhammad itu bukan uh, seorang ayah dari laki-laki di antara kalian. Maksud ayat ini membatalkan pengangkatan uh, Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad. Walakin Rasulullah akan tetapi dia adalah Rasulullah utusan Allah wa qatamun nabiyyin dan nabi terakhir. Nabi terakhir. Maka jelas menurut Al-Qur'an bahwa beliau adalah nabi terakhir, la nabiyya min ba'di kata beliau, tidak mungkin ada nabi lagi setelah aku. Fa kaifa yakunu sadiqan wa kaifa yusaddaku ma'a hadha Bagaimana bisa dibenarkan kedua pertentangan ini? Sementara dia mengaku bahwa Al-Quran itu hak, seluruh isi Al-Quran adalah hak, berarti Nabi Muhammad Nabi terakhir adalah hak, sementara dia mengaku sebagai Nabi. Tanakud, pertentangan. Walakin man lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur. Inilah orang yang memang tidak diberi cahaya oleh Allah, dia tidak mungkin punya cahaya. Orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak mungkin dia dapat hidayah. Orang yang sudah disesatkan oleh Allah, pasti dia sesat. Ya, siapapun dia. Secerdas apapun, sehebat apapun manusia, kalau Allah sudah berkehendak untuk menyesatkan, maka dia pasti sesat. Satu lagi, sembilan. البشارة بأن الحق لا يزول kama كما زال فيما مضى kabar gembira bahwa kebenaran ini tidak akan hilang secara semuanya. Seluruh umat ini berada dalam kesesatan, tidak. Tidak mungkin itu terjadi. Ya. Yeah. Seluruh umat Islam ini kalau tidak Jahmiyah, Mu'tazilah, kalau enggak Maturidiyah, kalau enggak Asy'ariyah, kalau enggak Khawarij, kalau enggak Rafidhah, kalau enggak Jamiyah, enggak ada Ahlus Sunnah, enggak mungkin. Tidak mungkin. Akan selalu ada di tengah-tengah umat ini walaupun sedikit Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Taifatul Mansurah, Al-Ghuraba, As-Salaf. Pasti ada. Janji dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita berkecil hati. Ya, walaupun sedikit, dari dulu memang sedikit dari dulu memang sedikit. Ya, yang mayoritas eh, sahabat, seluruh sahabat ahlu sunnah. Ya, sahabat dibanding seluruh manusia yang ada kan sedikit juga. Kan begitu. Apalagi hari ini, sedikit. Sedikit. Apalagi di negeri-negeri tertentu seperti negeri kita ini, hari ini sedikit. Tapi sekali lagi tidak boleh kita berputus asa karena terus selalu ada. Ya. Dan nanti pada akhirnya insya Allah Ta'ala manhaj ini yang akan menang. Yang akan berdiri di belakang Al-Imam Mahdi adalah uh, kelompok ini. Yang akan mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sementara kelompok Khawarij malah mengikuti Dajjal. Ya. Kelompok Khawarij, orang yang paling kencang teriak, uh, mengkafirkan sesama muslim mengatakan orang yang berbuat dosa besar jatuh ke, ke dalam kekufuran, takfirul hukam, mengkafirkan para penguasa, justru mereka pada akhirnya akan mengikuti dajjal waliyadu Ya. Bal tazalu alaihi ta'ifah tapi akan senantiasa ada di sepanjang zaman ta'ifah satu kelompok yakni min hadhil ummati mansuratun ila yaumil qiyamah kelompok ini akan terus ditolong oleh Allah sampai hari kiamat apa yang dimaksud ditolong di sini ditolong artinya uh, di antara apa mereka yang mengikuti manhaj yang hak ini insya Allah tidak akan uh, mengikuti manhaj yang lain dan secara wakil kita lihat ya okay. orang yang tidak mengikuti manhaj yang hak ini rata-rata karena tidak tahu, tidak sampai dakwah, tidak mendengar dan seterusnya. Bukan mempelajari manhaj yang hak ini 10 tahun, 20 tahun, habis itu oh salah ini. Keluar aja dah. Ah, nggak ada. Berbeda dengan hisbiin, harokiin, eh, Islam Jamaah ini itu mereka ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun keluar. Karena melihat kesesatannya. Ya, tokoh-tokoh Islam Jamaah yang sudah 30 tahun, ya eh, banyak yang keluar ya dan begitu eh, kita lihat firqah-firqah yang ada nah, ini salah satu tafsiran bahwa mereka ditolong yukhadu hadha min akhiril hadis ini terambil dari akhir hadis la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah akan senantiasa ada di tengah-tengah umat ini satu kelompok yang akan ditolong oleh Allah la yadurruhum man khadalahum tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang membenci mereka. Umumnya firqah lain membenci uh, mereka ini ahlu sunnah, tetapi tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan sekali lagi bukan berarti tidak membunuh, tidak menyiksa sudah kita bahas. Hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala sampai datang ketetapan Allah taala nanti di akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Iya, sedikit uh, pertanyaan. Kapankah membisikkan kalimat syahadat kepada bayi yang lahir? Pertanyaannya, perlukah gitu? Oh langsung kapan saja. Ya. Eh, yang pasti benar. Mana mana ada dalil kita disuruh membisikkan kalimat syahadat kepada bayi yang lahir? Ya. Yang ada azan tapi oh, sanatnya diperselisihkan. Syalbani dan para imam mendoifkan. Ya. Syahadat tidak ada. Syahadat tidak ada. Tidak ada sunnah dari Nabi, tidak ada, tidak disyariatkan membacakan syahadat kepada bayi. Ya. Syahadat dibaca oleh yang sudah mumayyiz, yang sudah uh, ada akalnya dan sudah mampu gitu ya. Tidak harus balik. Tidak harus balik. Syahadat tidak sah kalau belum balik, berarti ketika sudah balik baru baca syahadat, keterangan ini keliru, ucapan ini keliru. Karena anak-anak para sahabat tidak membaca syahadat secara khusus. Apalagi diperkuat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa agama anak mengikuti bapaknya, ibunya, orang tuanya. Maka ketika ayah ibu kita muslim, kita lahir otomatis muslim. Oke. Okay? Membaca syahadat bagi orang yang memang dari kecil kafir, dari kecil Kristen misalnya, dari kecil Buddha, Hindu, ketika dia umur 40 tahun misalnya eh, menerima hidayah Islam, baca syahadat secara khusus. Jika dari kecil muslim, maka sudah otomatis muslim. Sholat mengucapkan iftitah sebelum membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah apakah ada sunnahnya? Iya sebelum membaca Al-Fatihah, kita disunahkan membaca doa iftitah. Bisa Allahumma ba'id baini, bisa kabiro, bisa wajah tu, ya, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, dan seterusnya. Ada beberapa. <clears throat> Jika seseorang mendatangi seorang dukun, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Bagaimana kalau kita datang kepada saudara atau paman yang kerjaannya dukun? tapi niatnya silaturahim. Ya inamal a'malu biniyat. Inamal a'malu biniat. Yang dimaksud oleh hadis Nabi tadi tentu datang kepada dukun kan ada uh, terusannya. Man ataka hinan fasa'alahu an syai'in. Barang siapa yang datang kepada dukun lalu dia bertanya sesuatu. Bertanya yang dimaksud hal yang gaib. Ujibat anhu taubatu arba'ina lailatan. Maka pintu tertoba, pintu taubat tertutup baginya selama 40 hari. Yang dimaksud ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Fa in saddaqahu bima qala faqad kafara. Kalau dia membenarkan ucapan jawaban dari si dukun itu, maka dia kafir. Di riwayat lain disebutkan dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Ya. Yeah. Adapun uh, dukun ini kebetulan saudara kita, kita datang silaturahim, uh, tentu innamal a'malu binniyat. Adakah bacaan khusus ketika imam duduk di antara dua khutbah pada so, pada saat sholat Jumat bagi kita makmum? Tidak ada. Tidak ada. Sebagian ulama mengatakan itu saat di mana doa mustajabah. Kan sabda Nabi alaihi salatu bahwa di hari Jumat itu ada satu saat. Entah semenit, dua menit, saat itu di hari Jumat, di mana ketika kita berdoa pas saat itu, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Hanya Nabi tidak memberitahukan kapan saat itu. Maka para ulama berselisih, ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sholat, ketika habis sholat, ketika uh, setelah sholat asar, ya pendapat yang kuat diantaranya setelah sholat asar. Allah Tadi saya sholat maghrib cuman dapat rokaat terakhir. Sesudah bangkit ke rokaat kedua, apakah saya mengeraskan bacaan atau tidak? Kalau sekiranya mengganggu jamaah yang lain, tidak. Karena waktu tersebut adalah waktu milik orang-orang yang habis sholat. Berarti waktu untuk zikir perlu ketenangan. Gitu ya. Maka yang telat, yang terlambat bukan waktunya dia, maka dia yang mengalah. Gitu. Nah, kecuali uh, tidak ada orang atau tidak mengganggu yakin, ya. Intinya bahwa sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat ini adalah sholat jahriyah. Ya. Tetapi menjadi tidak jahar apabila ada sebab-sebab tertentu. Apakah kita boleh mengikuti pemilihan ketua masjid dengan cara-cara demokrasi? Tidak boleh ya. E, kita ajarkan kepada kaum muslimin, kita contohkan bahwa pemimpin itu nggak usah diganti, kecuali sebab-sebab tertentu. Ya, jadi kalau sudah dia ya sudah dia terus ya. E, sebagaimana yang dicontohkan Abu Bakar, Umar, kecuali ada sesuatu. Ya, yang mengajarkan bahwa empat tahun sekali, lima tahun sekali harus diganti. Ini siapa? Ya, ada contoh dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan sebagainya tidak ada. Itu demokrasi karena memang ee, eh, memberikan kesempatan kepada orang yang memang ingin memimpin. Ya. Maka sudah biarkan saja terus. Kecuali ada sesuatu cacat, meninggal atau apa ya. Kalau nggak ada sesuatu, nggak usah agar oh, kita tidak berambisi menjadi ketua. Karena ambisi menjadi pemimpin ini buruk, buruk. Ya, ini kan ditutup kan berarti. Siapa yang jadi presiden kita, khalifah kita si fulan ya udah. Ya. Tidak ada rekayasa, tidak ada usaha untuk nanti oh, 2014, 2019, no, no, ah, kan jadi begitu jadi bukannya mikir eh, membangun negeri, eh, berbuat sesuatu, eh mikirin itu. Ya, tidak tidak ada hasilnya kan? Tolong sebutkan bid'ah yang sering dilakukan oleh umat Islam pada umumnya dalam hal solat dan zikir. Ya banyak ya, banyak sekali. Dari mulai usolli, kemudian kunut subuh, kemudian mengibaskan tangan ke kanan ke kiri ketika salam kemudian lafaz sayyidina banyak sekali banyak sekali doa yang dilakukan secara berjamaah apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mencontohkan misalnya uh, eh, solat istisqa. Beliau membelakangi makmum ketika berkhutbah itu, memutarkan badannya, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dengan memakai uh, dengan memakai ridah beliau ya. uh, surban beliau diangkat oleh beliau nah, ini jelas sunnahnya ya. atau sesuatu yang tidak diatur-atur beliau sedang berbicara kemudian beliau memohon agar uh, memohon sesuatu ya kemudian diaminkan oleh para sahabat ini bisa Adapun diatur-atur menjadi bid'ah. Jangan kita akhiri pertemuan ini kecuali dengan doa bersama-sama dan seterusnya ini bid'ah. Bagaimana sikap kita jika imam berdoa berjamaah setelah sholat? Ya tentu tidak mengikuti karena itu bid'ah. Bolehkah kita mengaminkan doa jika kita datang dari undangan tahlilan? Ya tahlilannya dulu dibahas. Tahlilan ini e, bid'ah, maka tidak boleh didatangi apalagi diaminkan doanya. Ya, tahlilan ini bid'ah tidak pernah disontohkan oleh Rasul dan para sahabat yaitu eh, membacakan kalimat-kalimat tertentu, ucapan-ucapan tertentu, dikir-dikir tertentu ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, ini jelas bid'ahnya. Banyak kematian yang terjadi di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup. Ya, istri beliau Khadijah, anak-anak beliau semuanya kecuali Fatimah. Kemudian Hamzah, Ja'far bin Abi Thalib, banyak sekali Mus'ab bin Umayyah. Tetapi tidak ada riwayat bahwa Nabi mentahlilkan mereka. Ini sangat jelas. Ya. Allahu a'lam. Ya. kalau uh, khotib ini mengucapkan amin di akhir doanya, boleh kita mengikuti. Amin. Ya. Dengan khotib berdoa lalu kita mendengarkan itu sudah bermakna mengaminkan. Tapi mengangkat tangan dengan mengucapkan amin, amin, amin, ini perlu dalil yang sore sahih. Karena Nabi berkhutbah setiap pekan, setiap Jumat. Kalau betul para ketika Nabi mengangkat jarinya e, berdoa lalu para sahabat mengangkat kedua tangannya mengucapkan amin amin amin, tentu ada riwayat. Mana riwayat? Ya. Kalau tidak ada riwayat berarti kita diam. Karena ilmu dulu baru amal. Ya. Allahu a'lam. Ya, kita akhiri mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته